Ayuhal ikhwah, ketika beliau kepala puskesmas menyampaikan berita tersebut, tadi kita perhatikan baik-baik, diiringi dengan ucapan selamat. Menunjukkan beliau sebagai bagian dari waliul amr, bagian dari pemerintah ikut bergembira. Ketika Ma'had As-Salafi atau Minhajul Athar Jember terpilih dalam lima besar penerapan AKB terbaik di Jawa Timur. Kemudian itu ungkapan rasa gembira. Tentu kita salafiyin baik yang ada di ma'had ini atau salafin yang ada di luar yang benar-benar mengerti ras uh, mahalnya ukhuwah yang benar-benar salafi tersebut mengerti indahnya rasa cinta di atas manhaj yang mulia ini pasti akan ikut bergembira Anak nggak yakin ada seorang salafi sedih atau sakit hati apalagi dengan adanya kabar gembira dari waliul amr untuk ma'had minhajul asar Jember dan anak nggak yakin ada seorang salafi yang mengetahui dan menyadari mahalnya ukhuwah di atas agama Allah dan manhaj yang mulia ini dia akan iri dan dengki terhadap manhaj ini nggak yakin saya saya yakin setiap salafi baik itu deretan ikhwan biasa maupun pada tingkatan para dai dan para asatidah kecuali dia akan bergembira kemudian ucapan ini dari kepala puskesmas di samping menunjukkan kegembiraan, menunjukkan adanya sebuah prestasi yang wajib disyukuri dan wajib dijaga. Wajib untuk terus diperjuangkan dan dipertahankan. Hal ini juga menunjukkan bahwa penerapan protokol pencegahan COVID-19 di Ma'had Jember di Pondok Pesantren Minhajul Azhar telah sesuai dengan aturan perundang-undangan dan imbauan-imbauan pemerintah Indonesia. Hal ini tentu menepis tuduhan-tuduhan zalim, tuduhan-tuduhan yang syarat dengan kedustaan terhadap mahat kita bahwa mahat Jember menyelisihi waliul amr atau tuduhan yang mengatakan bahwa mahat Jember dalam penerapan protokol pencegahan COVID telah ekstrim atau hulu